تفضل أستاذ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على الحرب المعطلة والجهمية قول الإمام حجة الإسلام أبي أحمد بن حسين الشافعي المعروف بابن الحداد رحمه الله تعالى قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما أما بعد فإنك وفق الله تعالى لقول السنة فإنك وفقك الله فإنك وفقك وفقك الله وفقك وفقك الله تعالى لقول السداد وهداك سبل الرشاد سأل سألتني عن الاعتقاد الحق والمنهج الصدقي الذي يجب على العبد المكلف أن يعتقده أن يعتقده ويلتزمه ويعتمده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا قال الإمام محمد بن بكر المعروف بن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية Berkata Al-Imam Muhammad bin Abu Bakar yang dikenal dengan nama Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyushil Islamiyah. kesepakatan Al-Juyushul Islamiyah, pasukan-pasukan tentara kaum muslimin Al-Harbil Mu'attilah untuk memerangi kaum Mu'attilah yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wal Jahmiyah pengikut Jahm bin Sofwan, yang menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan tentang perkataan ulama-ulama Syafi'iyah bagaimana keyakinan mereka tentang Allah Qaulul Imam Hujjatul Islam Qaulul Imam Hujjatul Islam Abi Ahmad Ibn Husain al syafii Inilah perkataan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Muhammad bin Al-Husain Asy-Syafi'i yang dikenal Al-Ma'ruf bi Ibn Al-Haddad yang dikenal dengan sebutan Ibn Al-Haddad rahimahullah tabaraka taala ya yeah. Apa kata beliau? Qala alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladziina istafa. Segala puji itu milik Allah dan semoga selamat salam sejahtera tercurahkan kepada hamba-hambanya yang Dia pilih yaitu para rasul. Wa ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat Allah terlimpah kepada pimpinan kita penghulu kita Muhammad wa alihi dan keluarga-keluarganya at-tahirin yang suci. Wasallim taslima. Semoga salawat dan salam untuk mereka seluruhnya. Amma ba'du. Adapun berikutnya, fa innaka waffaqaqallahu taala liqaulis sadad. Semoga engkau Allah beri taufik selalu untuk mengatakan yang benar. Wahadaka subulur rasyad. Semoga Allah membimbing engkau jalan yang lurus. Sa'altani anil i'tiqadil haq. Engkau bertanya kepada saya tentang bagaimana keyakinan yang benar. Wal manhajus sidq, jalan yang lurus alladhi yajibu 'alal 'abdil mukallaf an ya'taqidahu, yang wajib diyakini oleh setiap hamba yang telah mukallaf menerima beban syariat. Makna mukallaf adalah yang telah berak yang dia berakal baligh an ya'taqidahu yang wajib dia yakini wa yaltazimahu wa ya'tamidahu yang wajib dia yakini yang harus dia konsekuensi konsekuen dengannya berpegang dengannya bersandar padanya jadi intinya ini adalah pertanyaan yang tanyakan kepada Ibnu Haddad rahimahullah dari ulama Syafi'iyah bagaimana akidah sebenarnya yang wajib diyakini seorang muslim mukmin maka dia menjawab na'am فأقول والله الموفق للصواب الذي يجب على العبد اعتقاده ويلزمه في ظاهر وباطن اعتماده ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة وسنة رسول وسنة رسوله نعم صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الصدر الأول من علماء السلف وأئمتهم alladzina hum a'lamuddin wa qudwatun wa qudwatu man ba'dahu minal muslimin. Hasbuka. Alladhi yajibu 'alal 'abdi i'tiqaduh yang wajib diyakini setiap hamba wa yalzamuhu fi zahirih wa batini yang harus senantiasa melekat dengannya zahir dan batin, luar dan dalam. Ya, i'timaduhu yang dia harus bergantung dengannya bersandar padanya yaitu madalla alaihi kitabullah taala dia meyakini apa-apa yang telah ditunjukkan oleh kitabullah tabaraka taala wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah ditunjukkan sunnah rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam wa ijma'us sadril awal dan ijma' konsensus kesepakatan as-sadril awal generasi pertama Ya, sebaik-baik generasi itu generasi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in min ulama'is salaf. Generasi pertama daripada ulama-ulama salaf wa a'immatihim dan daripada pemimpin-pemimpinnya. Alladzina hum din yang mereka adalah merupakan simbol-simbol agama wa qudwatu man ba'dahum minal muslimin yang mereka adalah suri contoh suri tauladan bagi orang-orang yang datang setelah mereka dari kaum muslimin. Bagaimana keyakinannya? Naam. وذلك أن يعتقد العبد ويقر ويقر ويعترف ويقر ويقر ويقر أقر يقر ويقر ويقر ويعترف ويقر نعم أحسن الله إليكم ويقر ويعترف بقلبه ولسانه أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله سواه ولا معبود إلا إياه ولا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا ظهير له ولا سمي له ولا سمي ولا سمي له ولا صاحبة له ولا ولد له حسبك بركاته رحمه الله وذلك أن يعتقد العبد Keyakinan itu adalah kewajiban seorang hamba meyakini wa yuqirru wa ya'tarif, mengakui, membenarkan biqalbihi wa lisani baik dengan hatinya dan dengan lisannya. Annallaha wahidun ahadun. Allah adalah Tuhan yang satu esa. Wahidun ahad. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah adalah Tuhan yang esa. Fardun samad yang maha satu tempat bergantung semua makhluk. Ya, jadi tidak semua yang disebutkan oleh ulama di sini nama Allah. Ya, seperti kata-kata fardun, fardun bukan nama Allah tabaraka taala. Tapi ini adalah berita tentang Allah al-ikhbaru anillah. Kita harus bedakan antara nama dengan nama-nama Allah itu harus harus merujuk kepada apa yang Allah sebutkan tentang dirinya dalam Quran dan Sunnah. Itu namanya at-tasmiyah, babut tasmiyah. Kalau ini babul ikhbar. Memberitakan tentang Allah itu lebih luas daripada babut tasmiyah, bab tentang nama Allah. Nanti akan kita dapat di sini nama-nama e, si, e, berita berita tentang Allah yang bukan namanya. Tapi diberitakan tentang Allah SWT fardun samadun. Adapun samad nama Allah, makna samad adalah ma yasmudu ilaihil makhluk, Tempat bergantungnya semua makhluk. Setiap makhluk butuh Allah Subhanahu wa taala. Taklah mungkin makhluk dapat bergerak tanpa dengan izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna samad. Ya, segala macam gerak-gerik di alam raya ini, di cakrawala ini, bintang-bintang yang berputar, mata di bulan. Ya, benda-benda langit, malaikat-malaikat, bangsa jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan semuanya bergantung kepada Allah. As-Samad. Itulah maknanya. Dan dia nama Allah Subhanahu wa taala. Fardun samad. Al-Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang katakanlah Muhammad dialah Allah yang esa, tak berbilang. Allahus samad, dialah Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, dia tidak pernah melahirkan Walam yulat tak pernah dilahirkan. Dia tak punya ayah dan dia tak punya anak. La aslalah tidak ada asalnya. Adapun kita ada asalnya. Kata kita adalah ayah kita. Ayah asalnya adalah kakek kita. Usul. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala dia tidak dilahirkan dan dia tidak melahirkan. Lam yalid wa lam yulad. Sebagaimana Allah katakan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Maka segala yang terlahir bukan Tuhan. Ya, segala yang melahirkan bukan Tuhan. Maryam melahirkan berarti bukan Tuhan. Isa dilahirkan berarti dia bukan Tuhan. Sungguh batillah kaum Nasara yang menyembah keduanya. Mereka menyembah makhluk yang melahirkan dan yang terlahirkan. Adapun Allah tidak seperti itu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada pun tidak ada satu pun dari makhluknya yang kufuan, sekufu sama dengannya. Kufuan ahad tak ada satu pun makhluk yang dapat menyamainya sama dengannya kufu. Al-kufu kafaah maknanya sepantaran. Dalam Islam kita diperintahkan untuk menikahi perempuan yang sekufu Sepantaran kita makna sekufu adalah seagama dengan kita. Ini yang mu'taraf menurut ulama. Makna kuf'un adalah sejajar. Allah tak ada yang sekufu dengannya. Yang sepantaran dengan sejajar dengannya. Karena semuanya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kuf'an, kufwan atau kuf'an. Walam yakul lahu kufwan ahad. Tidaklah ada satu pun dari makhluk yang dapat setara dengannya, sekufu dengannya. La ilaha siwahu, tidak ada ilah selainnya. Tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, wala ma'buda dan kata-kata ilah adalah Tuhan yang disembah. Wala ma'buda maknanya sama dan tidak ada yang diibadati illa iyyahu kecuali hanya kepadanya. Iyyaka na'budu Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Tuhan dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wala syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Ya. Sekutu dalam perkara muamalat, kadang-kadang kita memiliki beberapa orang teman, partner dalam bisnis. Bahasa Arabnya syarikun, sekutu. Itu saham bukan milik kita sendiri, tapi ada yang lain. Bertiga, berempat, maka dalam bahasa Arabnya ini syuraka para sekutu. Ya, si A syarikun si B. Si A sekutu bagi si B, mereka berkongsi. Allah Subhanahu wa taala la syarikalah. Tak ada sekutu bagi Allah yang berkongsi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam raya ini, dalam menjaganya, memeliharanya dan semacamnya. Tidak ada. Semuanya Allah swt. Kalau ada yang berkata, "Bukankah malaikat memiliki tugas-tugas yang banyak?" Jawabannya ya. Tapi seluruh malaikat yang Allah perintahkan dengan tugas masing-masing tidak dapat melakukan apapun tanpa Allah tak mampu malaikat bergerak tanpa Allah. Kalau muncul pertanyaan konyol, mengapa Allah swt ciptakan malaikat-malaikatnya? Ada yang malaikat untuk membagi-bagi hujan, malaikat untuk mengawasi gunung, malaikat menurunkan wahyu dan semacamnya. Kita katakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, tak layak ditanyakan kepada Allah apa yang dia buat, mereka yang akan ditanya. Yang jelas Allah tak butuh kepada malaikat-malaikatnya, bahkan malaikat yang butuh kepada Allah karena Allah As-Samad, tanpa dengan izin Allah tak ada yang bisa bergerak apapun di muka bumi ini, di atas langit sana. Semuanya dengan izinnya, dengan kehendaknya, dengan ya kemampuan istitaah yang dia berikan Ya. Tanpa pedangnya itu tak ada yang bisa bergerak. Ya. Jadi kata beliau, a'lam kata beliau walam yakun lahu kufuwan ahad. لا إله سواه ولا معبود إلا إياه ولا شريك له ولا نظير له نظير يعني yang semisalnya nadhirun orang yang semisalnya ya yang seumpamanya wala dan tidak ada yang menjadi penolongnya. Wazir dalam bahasa Arab mananya menteri. Menteri adalah pembantu-pembantu raja. Ya, bahasa Arabnya wazir dan Allah tidak ada yang membantunya. Tidak dia memiliki sekutu yang berkongsi dengannya, tidak ada yang menolongnya atau membantunya. Wala lahu. Ya, wala zahir lahu demikian juga makna zahir mirip dengan makna sebelumnya. Tidak ada yang mampu membantu Allah Subhanahu wa taala. La dhahira lahu. Wala samiyya lahu. Kata Allah, hal ta'lamu lahu samiyya? <clears throat> Samiyan maknanya pun mirip dengan sebelumnya. Tidak ada yang dapat sama dengan Allah Subhanahu wa taala ketinggiannya. Sama yasmu sumun wa samiyun. Tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ketinggiannya wala samiyya lahu dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya, dalam segala hal. <clears throat> wala sahibata lahu dia tidak memiliki istri kata Allah lam yattakhid sahibatan wala waladah dia tidak punya istri sebagaimana yang disangkakan kaum Nasara tidak pula punya anak la sahibata lahu wala walada lahu na'am <clears throat> qadimun abadi awwalun min ghairi bidayah wa akhirun min ghairi nihayah na'am qadimun abadiyun dia adalah zat yang qadim, kekal, abadi. Dan ini kata-kata qadim bukan nama Allah Subhanahu wa taala dan bukan pula sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini min babil ikhbar. <clears throat> Qadimun abadiyun. Memang Allah adalah zat yang abadi. Ya. Dikartikan dalam bahasa Arab qadimun abadiyun atau azaliyun. Ini semuanya min babil ikhbar, bukan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bukan nama Al-Qadim. Ya. Bukan pula sifat Allah Subhanahu wa taala Qadim. Bukan, ini adalah min babil ikhbar. Berita tentang Allah bahwasanya Allah adalah zat yang senantiasa kekal selama-lamanya. Awalun min ghairi bidayah, dialah yang awal, tak ada permulaannya. Ya, akhirun bila nihayah dan dia yang terakhir dan tak ada ujungnya. Sesuai, sesuai dengan apa yang Allah katakan, huwal awwalu wal akhiru. Dialah al-awwal, Tuhan yang permulaan, bermula tanpa ada yang memulainya sebelumnya. Ya, huwal awwalu wal akhir. Dialah, dialah yang akhir. Tidak ada yang setelahnya. Ya, dan inilah Allah Subhanahu wa taala. Adapun seluruh makhluk ada awalnya, ada akhirnya. Ya, ada awalnya, ada akhirnya. Kalaupun ada makhluk yang diciptakan kekal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan kekekalannya bukan bizatihi, bukan dengan sendirinya, tapi kekekalannya dengan sebab Allah yang mengekalkannya. Kemudian setiap yang Allah ciptakan untuk kekal ada awalnya. Allah ciptakan arash untuk kekal, Allah ciptakan kalam untuk kekal, Allah ciptakan surga untuk kekal, ahli surga untuk kekal, neraka untuk kekal. Yang diciptakan untuk kekal ini berbeda dengan Allah karena dia ciptaan Allah dan dia ada awalnya. Dan kekalnya dia dengan apa? Dengan Allah yang mengekalkannya dan nanti setiap makhluk ketika masuk surga atau neraka mereka akan kekal. Ya. <clears throat> Apalagi manusia. Ya, dan seluruhnya ada awalnya ada akhirnya ada ujungnya. Malaikat-malaikat pun semuanya akan mati. Allah mulai penciptaan mereka dan Allah akan membinasakan mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semua akan mati. Jibril akan mati, Mikail akan mati, Israfil akan mati, semua makhluk akan mati kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kekal. Ya, wal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Makna al-zahiru al-zahir dia yang maha tinggi, tak ada lebih tinggi daripadanya. Dia maha menang, tak ada yang dapat mengalahkannya. Al-zahir di antara makna zahir, tinggi, menang, perkasa, kuat. Tak ada yang bisa mengalahkan Allah dalam keperkasaannya, ketinggiannya. Ya maha tinggi. Zahirul batin, al-batin maha dekat. Tak ada lebih dekat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna al-batin lebih dekat, lebih dekat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba daripada urat nadinya. Wa nahnu aqrabu ila min hablil warid. Dan makna kedekatan Allah bukan dengan zatnya. Karena Allah zatnya maha tinggi, ba'inun min khalqih, berpisah dari makhluknya tidak pernah bercampur dengan makhluknya. Ya, inilah makna al-batin. Kalaulah kita miliki teman-teman dekat Allah lebih dekat daripada itu. Ya. Kata beliau rahimahullah wa akhirun min ghairi nihayah. Naam. موصوف بصفات الكمال من الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر wal bahai wal jamali wal udmati wal jalali wal azamati wal azamati wal jalali wal manni wal ifdali nasbuka mausufun bi sifatil kamal dialah Tuhan <clears throat> yang disifati dengan sifat-sifat al-kamal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna dari segala macam sisi. Bi sifatil kamal minal hayat Contohnya sifat hidupnya Allah sempurna. Hidupnya makhluk tak sempurna. Ada orang yang mati segan, <laughs> hidup segan, mati tak dibilang hidup kayaknya mati. Dibilang mati masih ada nyawa. Hidup segan mati tak mau. Tak sempurna kehidupan manusia. Kehidupannya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hidup ya, tapi kehidupan yang tak bermakna seolah-olah mati hidup tanpa dengan wahyu bagikan orang-orang mati kata Allah tentang orang-orang kafir amwatun ghairu ahya mereka adalah bangkai-bangkai yang binasa ghairu ahya mereka tidak hidup amwatun mereka mati tidak hidup mati dengan kekufuran maka makna eh, al-hayy al-hayat di antara sifat Allah al-hayat wal hayyul qayyum setiap nama Allah mengandung sifat dialah Tuhan yang maha hidup hidupnya dengan hidup sendiri. Adapun manusia kehidupannya bergantung Allah. Segala macam makhluk binatang, malaikat semuanya bergantung Allah swt. Karena itulah Allah disifati dengan segala macam sifat-sifat sempurna seperti sifat apa tadi al-hayat. Minal hayati wal qudra, sifat kuasa. Bukankah manusia punya kekuasaan dan memiliki sifat kuasa? Ya. Ya, tapi kekuasaan manusia terbatas, tak sempurna. Tak ada manusia yang menguasai seluruh bumi ini, enggak ada. Apalagi menguasai langit. Mungkin dia menguasai RI 1, menguasai Indonesia, menguasai Malaysia, mungkin dia menguasai Saudi, menguasai Bahrain, Bahrain, menguasai Qatar, menguasai Oman, mungkin dia menguasai Batu Haji <laughs> dan seterusnya. Terbatas. Ya, kekuasaannya terbatas, kekuasaannya ada ada masanya. Kekuasaannya pun ya yang satu lebih kuasa daripada yang lain ya lebih kuat daripada yang lain. Adapun Allah maka dia memiliki sifat qudrat ya kuasa yang mutlak. Allah ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Nah, kata Allah eh, kata beliau wal ilmi wal, wal iradah dia pun memiliki sifat ilmu yang sempurna. Ilmunya tak sama dengan ilmu makhluk karena ilmunya sempurna. Ya, apapun Allah Subhanahu wa taala ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang jatuh daripada dedaunan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Tidaklah ada daun-daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Ini menunjukkan Allah mengetahui segala sesuatu dengan rinci. Tidak sebagaimana anggapan ahlu kalam, Allah hanya mengetahui perkara yang sifatnya global, rinci enggak tahu. Ta'ala Allah yaqulun. Allah mengetahui segala sesuatu yang rinci. Allah mengatakan wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Tak ada daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil fi dhulumatil ard. Tidaklah ada biji yang tersimpan dalam tanah. Kita saja sebagai petani ketika kita serakkan biji-biji kadang-kadang tak tahu kita. Di mana biji tersebut kita serakkan. Yang menyebar bayam tak tahu di mana. Itu kita. Allah mengetahui segala sesuatu yang dalam bumi pun dia tahu. Ya, wala wala wala yabisin kata Allah ya. wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin segala sesuatu yang kering yang basah daripada tanam-tanaman yang sudah mengering Allah mengetahuinya ya subhanahu wa ta'ala Allah mengetahui segala sesuatu Ya, dzalika bi anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, sempurna. Ilmu kita terbatas. Ilmu kita adalah bagian daripada ilmu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang begitu terbatasnya. Kita yang memiliki badan ini, tapi kita pun tak tahu berapa jumlah bulu-bulu di tangan kita berapa jumlah rambut di atas kepala kita, berapa jumlah jenggot kita dan seterusnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Wal ilm minal hayati wal qudrati wal ilmi wal iradah ya was sam'i wal basar dialah pemilik kesempurnaan dalam sifat mendengar, melihat, makhluk juga bisa mendengar dan bisa melihat bahkan sebagian makhluk lebih hebat penglihatannya daripada sebagian lainnya lilawar tak pernah nabrak subhanallah di malam hari tak ada cahaya tak ada senter tak ada lampu kelelawar tak pernah menabrak lebih hebat lagi pandangan mata kelelawar di malam hari dibandingkan manusia ya tapi semuanya terbatas memiliki kelemahan Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu, mengetahui segala sesuatu, melihat segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah, wa huwas samii'ul basir. Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Allah mendengar perbincangan seorang wanita yang datang melaporkan suaminya ke Rasulullah Khawlah bintu Tha'labah ketika suaminya menziharnya yang melapor kepada Nabi Allah turunkan ayat laqad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha Allah benar-benar sudah mendengar perkataan seorang wanita yang melaporkan suaminya kepadamu eh, ya wallahu ya'lamu tahawarukum Allah mengetahui perbincangan kalian berdua ya inilah Allah Subhanahu wa taala mendengar dan maha melihat penglihatannya pun Tentunya penglihatan yang tak terbatas semua yang dilihat, semua dari Allah Subhanahu taala. Yang zahir, yang tampak, yang tersembunyi Allah melihat segalanya. Tak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am. Kata beliau, "Was-sam'i wal basari wal bahai wal jamal." Dan dialah pemilik sifat keelokan, keindahan al-baha wal jamal. Allah Tuhan yang Maha Indah, Tuhan yang Maha Elok. Ya, maha sempurna keindahannya. Bayangkan saja betapa banyak makhluk-makhluk yang ciptakan dengan sempurna keindahannya. Bagaimana Allah yang menciptakannya? Tentu lebih sempurna lagi. Ya, subhanahu wa ta'ala. Lihatlah keindahan alam yang Allah subhanahu wa hamparkan. Lautan yang Allah bentangkan. Gunung yang Allah buat tinggi menjulang. Makhluk-makhluk manusia yang gagah tanpa rupawan. Sebagaimana Yusuf alaihissalam. Ya, membuat semua perempuan Mesir tergila-gila dengannya ini ciptaan Allah. Bagaimana sang pencipta Jalla fi'ula, Jalla jalalu. Subhanahu wa ta'ala. Tentu lebih indah daripada segalanya. Allah lah Tuhan yang maha indah. Karena itulah Allah menyenangi, menyenangi keindahan. Wal waljalal Allah lah pemilik sifat keagungan, keperkasaan. Wal man, dialah Allah pemilik sifat al-man yang selalu memberikan nikmat kepada hamba. Al-Mannan. Di antara nama Allah adalah Al-Mannan. Yang terus-menerus memberikan nikmat kepada hamba tak pernah berkeputusan. Wal ifdal memberikan kepada manusia karunia dzu fadlin azim. Allah lah pemilik fadlin azim karunia yang begitu begitu agung. Naam. La yu'azzizuhu. La yu'azzizuhu. La ya'jizuhu شيء شيء ولا يشبهه شيء ولا يشبهه ولا يشبهه شيء ولا يعزب عن علمه يعزب يعزب نعم أحسن الله إليكم ولا يعزب عن علمه شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي صدور ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ولا أصغر wala asghar min dzalika wala akbar illa fi kitabin mubin hasbuka beliau berkata rahimahullah ya la yu'jizuhu syai'un tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkannya tak ada Allah Maha Kuat tak ada yang bisa melemahkannya wala yushbihu syai'un dan tidak akan ada sesuatu yang sama dengannya kalaupun terkadang dalam bab nama sama hanya per, hanyalah nama belaka. Allah memiliki nama misalnya eh, Karim, ada orang yang memberikan nama anaknya dengan nama Karim, nama belaka. Demikian juga sifat. Mungkin hanyalah dalam bab penamaan belaka. Allah memiliki sifat kuasa, manusia punya sifat kuasa. Tapi semuanya tak akan pernah sama. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya wajah, manusia tak, manusia punya wajah, tapi tak sama wajah dengan wajah tangan dengan tangan, turun dengan turun, kaki dengan kaki, dan seterusnya. Kuasa dengan kuasa semua berbeda. Kekuasaan Allah tak sama dengan kekuasaan kita, wajah Allah tak sama dengan wajah kita, zat Allah tak sama dengan zat kita. Wala yushbihu syai'un wala ya'zubu an ilmihi syai'un. Tidak ada yang lenyap daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya'zub lenyap. Tak ada yang lenyap daripada ilmu Allah. Semuanya Allah ya simpan, catat, Allah perintahkan malaikat mencatatnya semuanya berkekalan. La ya'zubu an ilmi syai'un, tidak ada yang lenyap daripada ilmu Allah. Di hari kiamat orang lupa dengan dosa-dosanya kata Allah, ahsahullahu wa nasuhu. Allah menghitung semua dosa mereka dan mereka sudah melupakannya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dialah Tuhan yang mengetahui mana mata-mata yang berkhianat memandang yang haram. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur dan hati-hati yang menyimpan berbagai macam hal. Allah mengetahui apa yang disimpan dalam hati, apa yang disembunyikan dalam hati. Mana kha'inatal a'yun? Mata yang berkhianat adalah mata yang melirik kepada apa yang Allah haramkan. Ya. Manakala dia bersama-sama orang seolah-olah dia tidak memandang yang haram. Bimanakala dia punya kesempatan dia melirik yang haram inilah makna khainatul ayun mata yang berkhianat. Kalau bersama orang dia tunduk, tundukkan pandangannya. Tapi andai kata dia punya kesempatan, tak ada yang melihat, istrinya tak tahu, dia lirik juga istri tetangga. Inilah namanya khainatul ayun. Paman tuh sudur dan dia mengetahui apa yang disimpan dalam dada. Kebaikan, keburukan, hasad, dengki, iri, dusta, semua dia tahu. Dan nanti Allah akan ungkap segala yang tersimpan dalam dada manusia nanti di padang mahsyar. Kata Allah wa hussila ma fis sudur. Ya, afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur? Tidakkah dia mengetahui bagaimana nanti ketika Allah kembalikan semua jasad dari kuburnya yang sudah menjadi tulang belulang berserakan Allah satukan kembali. Wahsila maaf sudur akan diterangkan semua yang tersimpan dalam dada. Orang-orang munafik banyak orang tak tahu disembunyikan kemunafikannya dalam dirinya Allah akan membongkarnya. Ya, inilah makna ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfi sudur Wala ya'zubu an mith'anhu mithqalu dzarrah tidaklah ada yang hilang lenyap dari Allah mithqalu dzarrah walaupun seber, seberat darah, sekecil darah. Darah adalah sejenis semut yang paling kecil, itu namanya darah. Kadang-kadang orang menerjemahkannya biji sawi, biji bayam. Sebenarnya bukan. Darah adalah semut yang paling kecil. Semut kecil sekali itu darah. Orang Arab menyebutkan sesuatu yang kecil darah. Ada yang menafsirkan darah atom. Alamuz darah, dunia atom. Alamnya atom teman adalah partikel kecil katanya tak bisa lagi dibagi katanya konon sudah ada yang bisa membaginya. Ya. Jadi sekecil apapun tak ada yang lenyap daripada Allah Subhanahu wa taala. Fil ardi baik yang di bumi wala fis sama tidak boleh yang di langit. Wala asghar min dzalik wala akbar. Tidak ada lebih kecil daripada dzarrah, tak ada lebih besar daripada sesuatu apapun kecuali illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya tersimpan tercatat dalam kitab yang Nyata dialah lauh mahfuz semuanya di sana ada. Tak ada satupun yang lenyap, semuanya ada di sana. Apapun yang kita buat, kita sudah lupa, tapi ada di sana tak pernah hilang. Naam. Munazz munazzahun an kulli naqsin wa afa. Munazzahun an kulli naqsin wa afa. Dialah Tuhan yang Maha Suci daripada segala macam bentuk kekurangan, dari segala macam bentuk celah. Naam. ومقدس عن كل عيب وعاها ومقدس ومقدس muqaddasun كل عيب وعاها wa aha. Dan dialah Tuhan yang mukaddas makna mukaddas suci. Bersih suci an kulli aibin dari segala macam aib wa aha dari segala macam bentuk cacat. Naam. al Khaliq Ar Raziq al Muhyi Al Mumit al Ba'ith Al Waris al Al Akhir al Zahir Al Batin al Talib Al Ghalib Al-Musibul Mu'aqib Al-Ghafur Syakur Al-Khaliqur Raziq Dialah Tuhan yang mencipta Allahu Khaliqu kulli syai' Dialah mencipta segala sesuatu al raziq Al-Khaliq nama Allah al raziq pun nama Allah Inna allaha huwar razzaku Dialah Allah maha pemberi rezeki Dhul quwwatil matin Pemilik kekuatan yang maha dahsyat Tidak ada rezeki yang ada pada makhluk Kecuali datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya telah Allah atur rezekinya. Uma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada makhluk di atas muka bumi ini yang berjalan kecil. Allah yang menanggung rezekinya. Subhanallah. Ar-Raziq. Al-Muhyil Mumid. Dialah yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Al-Muhyil Mumid dua-duanya nama Allah yang selalu disebutkan secara beriring. Ya, Al-Muhyil Mumid. Ya. Al-Ba'ithul Waris. Al-Ba'ith dia yang membangkitkan manusia. Al-Waris dia yang akan mewarisi seluruh segala sesuatu. Ya. Kata Allah, "Yarithul ardu wa man 'alaiha." Dan dialah yang akan mewarisi bumi ini Al-Waris. Al-Ba'ithul Alba'ithul Al-awwalul akhir, dialah yang awal dan dia akhir, al-zahirul batin, yang zahir yang batin, at-talib. Ya, at-talib yang menuntut. Ini tidak ada nama Allah Talib. Mabil ikhbar, dia akan menuntut setiap segala sesuatu. Ya, Al-Ghalib, dialah yang maha menang. Ya, Al-Ghalib pun masih diragukan apakah dia nama Allah Mabil ikhbar. Memang ada disebutkan dalam Quran, Wallahu ghalibun ala amrihi. Dalam surat Yusuf, Allahu ghalibun, dialah Allah maha menang atas segala macam perkaranya. Ya, al-ghalibul muthib yang memberikan balasan, as-sawab. Al-Mu'aqib yang memberikan hukuman Al-Ghafurus Syakur Dialah Tuhan Maha Pengampun Lagi Tuhan yang Maha menerima daripada hambanya Segala macam bentuk amalan-amalan mereka Mensyukuri apa yang dibuat hambanya Sebagian nama-nama Allah Sebagian mimbabil ikhbar Kita padakan sambil di sini ikhwatifillah Kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang Wallahu ta'ala alam Wa sallallahu sallam mubarak Ala abdihi wa rasulih Muhammad Wa akhiru da'wanan